السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى fi fadli salat tasbih. Jadi kita akan membahas tentang keutamaan dari salat tasbih. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai umat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berucap di dalam hadisnya, "Inni la a'lamu syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa amartukum bihi wa inni la alamu syai'an yubaidukum minal jannah wa yugarribukum ilan nar illa wa nahaitukum anfu yang artinya aku tidak mengetahui suatu amalan yang mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan diri kita daripada neraka kecuali aku sudah perintahkan kalian semua untuk melaksanakannya dan aku tidak mengetahui suatu perbuatan yang menjauhkan kita dari masuk surga dan mendekatkan diri kita ke dalam neraka Bila kecuali kata Nabi Muhammad aku sudah melarang kalian untuk melakukannya nah ini termasuk yang diperintahkan oleh Nabi yang diketahui oleh Nabi termasuk yang banyak keutamaannya hikmahnya jadi emang kalau kita bisa melakukannya itu emang. Jadi kan biasanya kalau kita ini kan kalau sholat itu kan cuma Ramadan sekali. Jadi satu tahun sekali gitu. Nah padahal lihat hikmahnya itu luar biasa. Begitulah kita. Selama kita masih belum bisa mengalahkan hawa nafsu, selama itu pula semua ibadah apapun bentuknya, sifatnya selalu dilaksanakan itu dengan berat. Sholat fardu saja hukumnya wajib, bukan yang sunnah. Beratnya luar biasa. Artinya kalau seumpama sholat maghrib nggak wajib, sholat isya nggak wajib, alhamdulillah tenang betul kita gitu. Nah, jadi itulah hawa nafsu. Dan karena itulah makanya surga itu bernilai. Kalau semua nggak ada hawa nafsu maka semuanya orang masuk surga jadinya. Gitu. Dan justru karena hawa nafsu itu pula Allah SWT bisa memilah-milih mana yang betul-betul mentaati perintahnya dan mana yang tidak mentaati perintahnya. Jadi ini adalah sebuah keutamaan yang sebenarnya kita mendapatkannya itu gampang sekali. Gitu dan banyak kaitannya karena termasuk salat tasbih ini yang bisa menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya. Dengan kita melaksanakan salat tasbih sekali saja, dosa kita yang telah lalu diampuni. Dan apa hubungannya antara dosa dengan keluasan harta? Kata Nabi Hasan dalam hadisnya, tidak mencegah turunnya hujan kecuali dosa. Tidak mencegah seseorang mendapatkan rezeki kecuali dosa. Sehingga kalau sumpah kita melaksanakan salat tasbih dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, kita akan gampang mendapatkannya. Dan kalaupun kita dapat rezeki, rezeki yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jadi kita harus paham betul jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya, ada intisarinya, ada hakikatnya. Di mana kita dapatkan? Jadi ya kita kita semacam ini. Jadi seakan-akan sepintas lalu apa hubungannya gitu. Jadi sangat-sangat banyak hubungannya. Beda dengan orang sekarang, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi Ya lamun zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang tampak oleh mereka itu adalah yang tampak saja, yang zahir saja. Yang membahagiakan kita tentunya banyak harta. Yang membahagiakan kita tentunya mobil mewah. Yang membahagiakan kita tentunya harta yang melimpah. Itu kan pasti. Setiap orang melihat semacam itu. Padahal misalnya kita diberikan rumah mewah, mobil mewah, harta berlimpah, tapi kita mendapati istri kita naudzubillah terkena cobaan, anak kita terkena cobaan, atau diri kita sendiri sakit. Seperti yang terjadi kepada Ciputra itu. Kita semua tahu Ciputra yang punya Citra lain, yang punya Dufan dan sebagainya. Termasuk orang terkaya di dunia, 50 orang terkaya di dunia. Dan di Indonesia termasuk 11 orang terbesar eh, terkaya di dunia. Itu dia punya dufan, punya hotel banyak dan sebagainya. Tapi dia lidahnya ini tidak bisa meratakan. Makan pedas, makan asin, makan pahit, semua rasanya sama. Nah coba nikmat dah. Gak ada nikmatnya sudah. Lebih baik kita ini biasa rumahnya, tapi makan nasi pecel enak, nasi goreng enak, itu terasanya. Itu lebih nikmat. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW kebahagiaan yang sesungguhnya seperti itu. Yang salah kaprah, jangan mau kita itu selalu dibisiki oleh setan kita, oleh hawa nafsu kita, bahwasanya kebaikan itu, kemuliaan itu, kebahagiaan itu letaknya pada materi, enggak sama sekali tidak. Apa gunanya misalnya? Jadi kadang-kadang orang mengatakan, tuh, saya ini suki, saya banyak harta dan sebagainya, tapi nanti akhirnya kesugihannya itu larinya banyak ke rumah sakit. Apa gunanya? Enggak punya dia, tapi sehat walafiat, nikmat punya dia tapi kena kanker itu lihat kalau kita pergi ke rumah sakit rumah sakit yang mahal itu kebanyakan mereka yang sakit itu orang-orang kaya. Dan sakitnya bukan sakit flu seperti kita. Sakitnya itu kanker, tumor, naudzubillah gitu. <laughs> Jadi habisnya ke sana. Buat apa kita cari capek-capek tapi habisnya untuk dokter naudzubillah. Nah, oleh karenanya jadi hendaknya kita mencari kebahagiaan yang hakiki. Bagaimana itu dengan kita mentaati perintahnya Nabi SAW. Tidak kita meninggalkan suatu perintah pun seperti sekarang ini kita akan bahas tentang sholat tasbih. Kecuali begitu pulang kita laksanakan. Nah, itu artinya ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang berupa cahaya itu semacam itu. Kalau sudah kita melaksanakan satu demi satu, kita laksanakan apa yang kita dengar, maka bisa jadi nanti Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, apa yang dikatakannya itu benar-benar terlaksana dalam diri kita. Man amila bima alim, allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu yang tadinya dia tidak ketahui. Artinya ilmu laduni. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada nggak ada mustahil. Saya ini kerjanya bukan seorang guru, tapi saya bisa mendapatkan foto dari Allah bisa saja. Karena keutamaan Allah itu tidak terbatas. Bukan terbatas dengan akal manusia tidak, sama sekali tidak terbatas. Jadi semua ilmu yang kita punya yang profesor punya, ulama punya, nabi punya, semuanya itu dibandingkan dengan ilmu Allah seperti satu tetes saja. Satu tetes dari lautan itu adalah ilmu kita semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sedangkan ilmunya Allah masih banyak. Oleh karenanya, jadi untuk kita masih hidup, sedikit-sedikit kita laksanakan amal sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gol kata Abdul Haddad di dalam kitabnya ini, wa minal mustahabbi salatut tasbih Dan diantara yang sunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi adalah melaksanakan solat tasbih. Wahia arba'u rakaatin. Solat tasbih itu adalah empat rakaat. Wakat waradatil akhbaru bifadliha. Telah banyak datang hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan dari solat tasbih. Wa anna man sallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhunubihi wa ma ta'akhkhara. dan bahwasanya dalam hadis itu disebutkan barang siapa yang melaksanakan sholat tasbih maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Al-Abbas radhiyallahu anhu dan berkata Nabi SAW kepada pamannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu hina allamahu iyaha tatkala dia mengajarkan salat tasbih kepada beliau pamannya itu Salliha fi kulli Wahai paman, laksanakan sholat tasbih itu setiap hari sekali. Au fi jumat kalau dia mau setiap minggu sekali. Au fi syahr atau setiap bulan sekali. Au fi sana atau setiap tahun sekali. Au fil umri maratan atau dalam seumur sekali. Jadi kita termasuk yang derajatnya yang berapa coba? Sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau seumur hidup sekali. Yang kelima, yang keempat kita ini termasuk. Nah ini masalahnya gitu. Nah kita yang mau dikasih kebaikan kita nggak mau. Jadi itulah kita. Jadi kita dikasih kebaikan yang pasti demi Allah apa yang diucapkan Nabi SAW itu pasti benar, nyata. Cuma kita tidak bisa melihatnya. Jadi selalu kita ini selama terbelenggu oleh hawa nafsu, selama itu pula kita katakan bahkan berani bersumpah yang membahagiakan itu yang tampak oleh panca indera. Yang tidak tampak oleh panca indera kita meragukannya. Oleh karenanya Allah Taala di awal Al-Qur'an telah berfirman alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, ghaib itu termasuk rahmat yang diturunkan, sakinah yang diturunkan, mafirah yang diturunkan, segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh baca indera itu termasuk ghaib. Dan itu pasti benar adanya. Selama itu ada dasarnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak sebulan sekali lah. Kita termasuk yang melaksanakannya atau derajat yang ketiga. Sehari sekali nggak mungkin Seminggu sekali nggak mungkin. Ya udah sebulan sekali. Masih mending khairul umur tuh hari tengah-tengah gitu. Jadi nggak derajat yang dua ini lebih tinggi, derajat yang ini lebih rendah. Jadi enak lebih tengah yang tengah-tengah saja. Gitu. Bagaimana caranya? Gala badrul ulama rahmatullah alaihim telah berkata sebagian ulama semoga Allah merahmati mereka semuanya Wahadi salatu mujarrabatan li gadail awaij al muhimma. Nah, coba lihat bagaimana para ulama kita, bukan hanya nabi. Para ulama kita itu benar-benar mewarisi rahmat yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi telah menjelaskan, menerangkan kepada kita semua hal yang diketahuinya dari kebaikan, para ulama juga seperti itu. Di antaranya beliau mata begini. Di antara para ulama mata begini. Ini salat tasbih sangat-sangat mujarab untuk mengkabulkan hajat-hajat yang penting. Berapa banyak kita setiap hari ada hajat kepada Allah, hajat kepada manusia, salat tasbih. Insya Allah semuanya akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Harus kita yakin. Gitu. Wagala baduhum Iza sulliyat laylan kana alladhi yang bagi tusalla bi taharrumain wa tasyahudain wa Kalau salat tasbih itu mau dilaksanakan pada malam hari, boleh dilaksanakan malam hari, boleh siang hari asalkan jangan di lima waktu karena ini termasuk sholat nafilah mutlakoh jadi di dalam lima waktu yaitu habis sholat asar sholat subuh ketika terbit matahari sampai meningginya sekedar satu rumuh atau satu tombak atau dengan kata lain setelah terbitnya matahari lebih 16 menit setelah itu nah itu tidak boleh dilaksanakan begitu pula ketika menguning matahari di arah barat sore hari Nah, kemudian di waktu istiwa setiap harinya tidak boleh kita melaksanakan sholat yang semacam ini. Nah, tapi selain itu boleh siang hari ataupun malam hari boleh dilakukannya. Cuma katanya di sini dianjurkan kalau kita ingin melaksanakan sholat tasbih itu pada malam hari lebih baik dengan dua ehrom, dua tasyahud, dua salam. Artinya apa? Dua rakaat dipisah. Jangan empat rakaat langsung sekaligus. Gitu. Itu yang terbaik kalau dilaksanakan pada malam hari kalau disalahkan dilaksanakan pada siang hari maka boleh dijadikan satu seperti ketika sholat duha jadikan satu empat rakaat sekaligus sholat tasbih nggak jadi masalah itu jadi kalau siang hari lebih baik dijadikan satu tapi kalau malam hari lebih baik dipisah karena sholat tasbih itu cuma empat rakaat kemudian walaha kaifiyatani ada dua cara cara pelaksanaan sholat tasbih itu al-ula yang pertama caranya antuh rima summa tagra'a doa al-istitah. Jadi pertama kali kamu ihram. Takbir ihram Allahu Akbar, dia itu langsung baca doa istitah. Summa yaqul setelah selesai baca doa istitah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar sebanyak 15 kali. Udah itu baca Fatihah, baca surat. setelah itu baca lagi 10 kali. Ketika rokok 10 kali, Ketika yang tidal 10 kali. Ketika sujud 10 kali. Ketika bangun dari sujud 10 kali. Ketika sujud yang kedua 10 kali. Dan bangun lagi. Jadi semuanya jumlahnya 75. Dan jangan sampai eh, kita membaca tasbih tasbih tersebut. Kecuali setelah kita membaca zikir-zikir yang disunahkan. Artinya apa? Ketika rokok kan kita disunahkan membaca Subhanallah azim wa bihamdi tiga kali. Baru setelah itu Subhanallah alhamdulillah Allah akbar, Subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Jadi baca tetap. Zikir-zikir yang biasa kita baca tetap kita baca. Nah, jadi 15 setelah baca doa iftitah, bukan sebelum baca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, baru kemudian sebelum kita baca Fatihah kita baca 15. Kalau kita sudah lupa gimana? Baca setelah baca surat. Berarti yang tadinya 10 kita baca 25. Rukuk kita lupa, ya udah baca pada waktu etidal. Yang tadinya etidal 10 berarti karena ruku, di, di, di waktu rokok kita lupa berarti 20. Itu seterusnya gitu. Itu cara yang pertama. Lalu summa taqra'ul Fatihah wa suratan ba'daha summa asran. Kemudian membacanya 10. Summa tarqa fataqula asran. Kemudian ketika rokok baca 10 juga. Summa tarfa fataqulaha asran. Kemudian ketika etidal melaksanakan etidal baca 10 juga. Semua tasyud kemudian ketika sujud pada gula son baca juga sepuluh. Semua tarfa sujud ketika duduk di antara dua sujud juga pada gula son kamu baca sepuluh kali. Semua tasyud pada gula son kemudian ketika sujud yang kedua juga dibaca sepuluh kali. Semua tagul semata tagumu ilasania kemudian bangun lagi pada rakaat yang kedua. Setelah takbir pada rakaat kedua Allah Akbar langsung baca subhanallah Allah karena tidak ada doa tidak kan pada rakaat kedua gitu. 15 kali lagi yaitu baca Fatihah surat 10 kali lagi dan begitu terusnya. Nah, itu cara yang pertama dan itu yang paling banyak dipakai. Sama saja nggak ada yang lebih afdol nggak ada yang lebih abdul. Cuma sebagian ulama mengatakan cara yang pertama lebih afdol daripada cara yang kedua. Kenapa? Karena cara yang kedua itu dibacanya sepuluhnya itu itu ketika e, bangun untuk melaksanakan jasa untuk istirahat. Jadi sebelum kita tahiyat kita baca. Dan sebelum kita bangun untuk rakaat kedua dan keempat, ke keempat, eh, itu sebelum kita bangun dari sujud yang kedua kita sebelum bangun eh, itu kita baca lagi sepuluh. Berarti kita memanjangkan jasatul istiroha. Oleh karenanya lebih baik dengan cara yang pertama karena tidak ada e, apa bentuk pempanjangan daripada jasatul istirahat. Wal kayfiyatu tsaniyah sedangkan cara yang kedua misalul ulah sama seperti yang pertama wa annaka la tusabbih baina taharrum wal qira'ah Cuma tidak membaca tasbih antara takbiratul ihram sama baca Fatihah enggak ada. Kita kan tadi kan setelah baca kita 15 kali. Ini enggak, enggak ada. Jadi setelah bangun dari sujud yang kedua dari rakaat yang pertama, Allahu Akbar langsung subhanallah alhamdulillah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ini tidak. Bacanya semuanya setelah habis membaca surat setiap rakaatnya. Itu. Terus Summa ba'da tusabbih, semua baca setelah membaca Fatihah dan suratnya baru baca 15. Semua tarka fatihul Aswan, Ketika rukuk 10. Ketika tidak 10. Ketika sujud yang pertama 10. Ketika bangun dari sujud 10. Ketika sujud yang kedua 10. Ketika bangun dari sujud yang kedua sebelum bangun kita baca 10 lagi. Nah, itu bedanya. Nah. Dan ketika pada rakaat kedua begitu pula bangun dari Eh, sujud yang kedua dari rokat yang pertama bangun nggak nggak baca eh, tasbih tapi langsung baca fatihah. Setelah baca surat baru baca tasbih 15 kali lagi. Baru kemudian rokok. Sebelum tasyahud baca lagi 15 kali baru baca e, tasyahud gitu. Nah, jadi itu itu saja perbedaannya, tapi sama-sama dengan kedua cara tersebut kita bisa mendapatkan keutamaan dari sholat tasbih tersebut. Fatakulu pada rafi min sujud tsani imma qablal qiyam wa imma ba'dahu wa qablal qiraah. Jadi boleh dibaca ketika satu istirahat, ketika bangun dan sujud dengan dua sebelum kita berdiri, duduk untuk istirahat kita baca sebelum kali atau bangun sebelum membaca Fatihah. Nah, jadi itu perbedaannya cuma di situ saja. Wa amma ba'dahu qablal qiraah fafham. Wa fi kulli rakaatin berarti setiap rakaat itu terdapat tasbih berapa? 75 kali. 75 kali 2 berarti 150. 150 kali 2 kan dua kali dua rakaat kan berarti 300. Jadi dalam sholat tasbih itu berarti kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tasbih al-baqiyatus solihat yang dikatakan Nabi SAW sebaik-baik tasbih adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu paling paling afdolnya tasbih. Nah itu berarti kalau kita melaksanakan sholat tasbih berarti kita telah membacanya, membacanya sebanyak 300 kali. Galal ulama wayati bi ruku dan danya tetap membaca. Zikir di waktu ruku tetap dibaca, bukan tidak membacanya. Walaitidal, wasujud, Waljulus julus, goblet tasbihat. Jadi semuanya itu dibaca tetap. Jadi membaca tasbih yang al-baqiyatus salat itu setelah membaca zikir yang disunahkan di dalam salat itu. Ketika kita tidal kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Baru subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Terus begitu sampai 10 kali gitu. Wa man nasiya tasbihat au ba'daha fi ruknin ata biha fil ladhi ba'dah. Kalau seumpama pada suatu tempat kita lupa membaca tasbihnya, maka tidak usah kembali lagi enggak, tapi baca setelahnya. Waktu giam lupa nggak baca, ya udah baca di waktu rokok. Waktu rokok lupa nggak baca, ya udah baca di waktu tidak. Gitu. Nah, itulah maksudnya. Jadi kalau selama kita lupa dibaca sebelumnya, maka dibaca setelahnya. Gultu. Aku katakan, kata Alhamdulillah Haddad, wayam bagi dan seharusnya lil mutanasiki bagi orang yang mau beribadah an la yada'a hadis salata untuk tidak membiarkan meninggalkan solat yang semacam ini maksudnya solat tasbih. Fi kulli usbu'in di setiap minggunya. Ya paling tidak kalau saya masih ingat saya ada punya datuk itu solat tasbih itu setiap habis solat eh, habis apa eh, baca maulid habis isya solat Jumat. Malam Jumat. Habis isya itu malam malam Jumat kita solat tasbih biasanya seperti kalau kalau kita melaksanakannya itu, itu paling paling lama waktunya itu 20 menit. 20 menit, cuma 20 menit. Nah, cuma ya cumanya ini. <laughs> Kalau cuma cuma 20 menit itu kepada hawa nafsu itu bukan cuma. Sangat panjang 20 menit itu. Tapi subhanallah kalau kita berada di depan televisi lihat bola, lihat sinetron, itu satu jam dua jam nggak terasa. Kayaknya sebentar. Tapi kalau sholat luar biasa. Nah, oleh karenanya pernah suatu waktu Said Alwi al-Maliki itu didatangi oleh satu orang. Dia dia punya problem. Problemnya apa? Mungkin dia termasuk orang bakhil atau gimana sampai naruh harta itu disembunyikan di dalam tanah. <laughs> Jadi bukan di bank, bukan dalam rumah, <laughs> tapi jangan di bank ya, kalau di bank haram <laughs> Kecuali kalau cuma tahapan saja, darurat. Kalau deposito jangan bank-bank yang mana saja kecuali bank muamalat itu masih syubhat. Tapi kalau barang bank yang lainnya itu jelas-jelas haram nggak sesuai dengan prosedur syariah kecuali kalau seumpama meletakkannya itu hanya dengan bentuk tahapan silahkan karena apa mau nyimpan di mana uang susah kita menyimpannya sekarang ini artinya tidak aman di dompet di saku banyak copet ya kan di rumah kadang-kadang ada istri gitu habis juga di dompet gitu. <laughs> nah, jadi paling amannya ya di bank gitu di bank ah, tapi ingat setiap bulan bunganya dihitung karena ada itu bunganya bunga sekian, hitung keluarkan, jangan diambil. Nah, itu makan uang bunga itu bahaya itu. Itu termasuk yang riba semacam itu. Jadi untuk apa? Untuk jalan-jalan umum, untuk kepentingan umum. Bikin WC umum, bikin jalan umum sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardo. Sedangkan kita meletakkannya itu kan boleh-boleh saja karena kita kan bayar, bayar administrasi. Lebih baik kalau bisa dihindarkan yang semacam ini lebih baik lagi. Tapi kalau tidak bisa menghindarkan ya sudah darurat. Gimana lagi? Sekarang sudah eh, apa musimnya kejahatan di mana-mana gitu. Saya berapa minggu lalu itu saya punya teman lulusan Madinah namanya Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Segaf, anaknya Habib Ali bin Abdurrahman Segaf yang terkenal di Jakarta itu. Itu bayangkan punya mobil Innova ditaruh di garasi rumahnya itu dirampok di, di diambil gitu. Jadi di rumahnya itu, bukan di jalanan, di rumahnya. Nah, inilah sudah saatnya sekarang. Zaman luar biasa dan pasti sebabnya apa? Tidak lain karena mereka nggak hadir pengajian. Kalau hadir pengajian, insya Allah nggak ada pencuri hadir pengajian nggak ada gitu. Nah, karena dia tahu gitu, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, la yaslam hina idin minal fitan illa man ahyallahu galbahu bil ilm. Tidak ada satupun pada waktu itu yang selamat daripada fitnah akhir zaman kecuali mereka yang hidup hatinya dengan ilmu. Ilmunya siapa? Ilmu Nabi Muhammad ini ada yang dijelaskan setiap habis maghrib di masjid jami'in. Ya, Alhamdulillah semoga kita berkesinambungan. Semoga kita, keluarga kita, kita ajak mereka dengan kita mengenal ilmunya Nabi Muhammad sehingga kita itu menjadi orang bertakwa. Tapi kalau tidak, naudzubillah, tambah sesat, tambah jauh, tambah jauh. Ambil pakai logika saja kita katakan ya, pakai logika. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, kalau kita tidak makan tiga hari kita mati kan? Begitu pula hati kita. Hati kita membutuhkan kepada siraman rohani. Hati kita itu membutuhkan kepada ilmu. Rohani itu masih ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bersumber daripada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Dengan kita mendoakan hidup, jadi takut, jadi bertakwa, jadi ingat. Nah, itu itu artinya hati kita itu hidup. Nah, tapi kalau sudah hati kita mati, naudzubillah, kalau sudah terlanjur mati, maka mau ido mau ido yang bagaimanapun tidak akan masuk, apalagi sekarang ini. Saya punya guru ini pernah berkata, ketika ditanya oleh seseorang, Beb, kenapa sih dai-dai banyak, khotib-khotib banyak, ustadz-ustadz banyak, pidato di sana, sini, dan sebagainya, tapi sekarang kan nggak ada bekasnya. Apa jawabannya beliau? Bagaimana ada bekasnya dalam hati? Karena yang dimakan itu, yang dimakan itu subhat, Beliau katakan yang dimakan syubhat itu bisa mencegah. Maksudnya mau itu, mau itu itu dalam hati apalagi haram yang dimakan. Allah Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, man akal al halala atau adjawari sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Barang siapa yang makanannya halal, mau gak mau anggota badannya ini semuanya dari mulai telinganya, matanya, mulutnya, pikirannya, hatinya, semuanya akan diperuntukkan untuk perbuatan amal saat tapi sebaliknya, waman akal harama asad jawarihu. Kalau yang dimakan itu adalah makan yang haram, mau nggak mau, itu anggota badannya gampang untuk berbuat maksiat. Diajak maksiat cepat, tapi diajak untuk kebaikan susah. Makanya coba seantero di ini berapa puluh ribu yang dibangil ini luar biasa, tapi yang hadir cuma sekian. Nah, kenapa demikian susah? Kita nggak mengatakan itu makanannya syubhat dan sebagainya. Kalau makanan syubhat bisa mempengaruhi semacam ini, apalagi makanan haram, waliyadzubillah. Nah, lalu saya katakan, tanya kepada Habib Zain. Lalu bagaimana solusinya, Bib? Kesian kan mereka, masa karena makanan haram mereka, yang mereka justru makan haram, makannya haram itu justru karena tidak tahu kadang-kadang. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu. Walaupun makanannya haram, walaupun orang kafir, Baik, maka bisa masuk ke dalam hatinya. Bagaimana caranya? Caranya dai-nya itu, mubaliknya itu, ustadznya itu harus mengajarnya itu karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang susah. Bukan karena amplop. Nah, ini masalahnya ini. Saya sendiri kalau kasih amplop wah luar biasa senangnya gitu. <laughs> Nah, itu Nah, tapi kalau namanya dai itu pantaslah kalau seumpama saya pernah bertanya kepada Habib Zain Bib kalau lima amplop ketika saya e, berpidato berdakwah dan sebagainya bagaimana? Apa kata beliau? Itu adalah rezeki yang paling halal di zaman sekarang. Kenapa demikian? Karena seseorang yang alim itu, seorang dai itu tidak diberikan harta kecuali karena mengharapkan ridha Allah. Bukan semata-mata karena bayaran, karena upah, enggak sama sekali. Jadi kalau ada orang undang habaib, undang ulama, undang kiai, dikasih uang, itu uang itu mereka itu ngasih itu karena mengharapkan keberkahan. Dengan kasih kepada mereka, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Walaupun tidak pantas kita sebutkan di sini, nah, tapi supaya kita paham. Jadi apa kaitannya gitu. Jadi yang untung bukan kiainya, tapi yang untung memberikannya. Imam Suyuti di dalam kitabnya beliau mengatakan, sodako itu kan macam-macam. Ada sodako dengan sepuluh hasanah. Sedekah kepada orang biasa, bisa kerja, kita ngasih makan, kita ngundang dia. Ada sedekah dengan tiga puluh hasanah. Yaitu sedekah kita berikan kepada orang yang cacat. Nggak bisa bekerja. Ada sedekah dengan seratus hasanah. Yaitu sedekah kepada kerabat kita, silaturahmi. Itu seratus hasanah. Ada sedekah dengan tiga ratus hasanah, bahkan kan tiga ratus ribu hasanah. Yaitu sedekah kepada kedua orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Dan ada sedekah dengan 900 hasanah atau 900 subuh hasanah. yaitu sedekah kepada para ulama itu. Sebagaimana para sahabat Nabi melaksanakannya kepada Nabi, memberikan hadiah dan sebagainya. Itu semua itu merupakan paling abdulnya sodako, Karena memang mereka tidak punya kerjaan. Ya sehingga apa? rezeki itu halal. Tapi kalau seumpama sekarang ini dijadikan sebagai mimbar ini adalah alat untuk mencari uang. Ini yang salah. Nah, oleh karenanya Imam Ali bin Muhammad al saya Sayyidul Maulid beliau mengatakan, kalau kamu sudah punya ilmu, carilah pekerjaan. Carilah sesuatu yang menghasilkan. Supaya apa? Supaya kamu tidak menjual muka kamu dengan ilmu kamu itu untuk mendapatkan keuntungan daripada orang. Nah, oleh karenanya kita minta kepada Allah Ta'ala Semoga yang hadir ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala Semua saudara kita, semua kaum, semua kaum muslimin Diselamatkan oleh Allah Ta'ala Digerakkan hatinya untuk belajar ilmunya Nabi Muhammad sebelum meninggal sehingga mereka mendapatkan hati-hati mereka hidup Dan gampang untuk mendapatkan ma'idah hasanah Dan semoga kita termasuk orang yang nantinya Meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah Husnul khatimah, husnul khatimah Ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah Ya Allah biha, ya Allah biha, husnul khatimah Wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.